Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Qawaidul Fiqhiyah atau afan Al-Mandumah Al-Baiquniyah barakallahu fikum. Dan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullah taala. Sekarang kita masih berada pada pembahasan al-maqlub, pembahasan mengenai al-maqlub. Naam. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah fa idza qala qailun itu sudah kemarin ya. Naam. Kata beliau di sini Wa bithalun akhar itu ya. Itu. Dan contoh yang lain Hadal hadithu hadatsa bihi hadal rajul fi hal syababihi wa hifdhihi ala wajhin. Suatu hadis disampaikan oleh salah, salah seorang perawi di masa apa? masih mudanya dan juga kuat hafalannya. Dengan satu sisi, satu riwayat. Wa hadatsa bihi ba'da khatihi wa Kemudian ketika sudah tua, nyampaikan lagi hadis tadi itu. Ketika dalam keadaan sudah banyak lupa hafalannya. Ala wajhin akhar, tapi hadisnya lain bentuknya. Paham belum? Ketika masih muda hafalannya kuat, dia nyampaikan hadis. Ketika sudah tua, dia menyampaikan hadis juga posisi sudah tua dan sudah banyak hafalan yang dia lupa, akhirnya menyampaikan dengan hadis yang lain. Fa inna nahkum 'ala tsani <laughs> Maka kita hukumi yang kedua berarti maklub. Yang kedua itu berarti apa? Maklub. Terus bagaimana? Yang diambil yang pertama atau yang kedua? <clears throat> Yang pertama. Wa rubbama nattali'u aidan 'ala hadha min tariqin akhar. bisa jadi kita juga apa? mengecek kembali hadis tersebut dari jalur yang lain bihaitsu innana na'rif anna alladhi ja'alahu tilmidan wa syekh biar nanti tahu biar nanti kita tahu eh, yang dia jadikan murid ternyata dia syekhnya li'annahu taqaddam fi asrihi bi ma'rifati tarikh karena dia lebih duluan ditinjau dari zamannya atau waktunya dengan mengetahui ya, sejarah tadi itu jadi dicek lagi karena orang itu kan macam-macam bentuknya. Semakin tua, semakin banyak pula sesuatu yang dia hafal dulu lupa sehingga yang disampaikan ketika masih muda, masih kuat hafalannya berbeda ketika dia menyampaikan di usia tua dan banyak lupa hafalannya. Kan itu. Nah, yang jadikan patokan yang mana kira-kira? Yang ketika masih muda dulu atau ketika yang sudah tua? Ketika masih muda, kemungkinan besar ketika masih muda itu itulah yang benar karena hafalan masih kuat gitu ya. Tetapi kalau sudah tua itu kan banyak campuran, mungkin sudah banyak pikiran, sudah tua, sudah intinya apa barakallahu fi udah enggak kuat lagi hafalannya. Naam. Wal maqlubu min qismi dhaif. Maqlub ini termasuk bagian dari hadis dhaif. Li'annahu yadullu ala adami dhabt rawi karena menunjukkan apa? Tidak kuatnya hafalan seorang perawi. Na'am barakallahu fikum. Al-qismu tsani pembagian yang kedua, wa huwa dzakara al-mu'allif biqouli wa qalbu isnadil matni qismu. Pembagian yang kedua yaitu membalikkan sanad terhadap matan. Maksudnya matannya itu seharusnya sanatnya A, dia balik dengan sanat B gitu loh. Paham belum? Matannya hadisnya udah benar matannya. Sanatnya seharusnya dengan sanat A, tapi dia ganti dengan sanat B. Bagaimana seperti maklum atau enggak nih? Maklum kan seharusnya matannya A sama dia ganti sanat B. Kita lihat. Yakni an yuklaba isnadul matan limatan akhar. Yaitu apa? sanat suatu matan itu dibalikkan, dipindah kepada matan yang lain. Jadi sanat A ini sanat yang bagus sekali, perhatikan baik-baik. Sanat A itu sanat yang bagus sekali. Sama dia apa? Diambil sanat A ini untuk matan yang lain itu loh. Paham belum? Jadi gini, ada matan hadis yang matannya itu dhaif sebenarnya matannya itu. Tapi karena apa? Ada seorang perawi yang tidak bertanggung jawab mengambil matan hadis yang sahih matannya. Eh, mengambil apa? Sanad hadis yang sahih. Sanadnya ini dicomot sama dia, diletakkan ke hadis yang dhaif tadi itu. Sehingga nampaknya sahih enggak nampaknya? Nah, itu namanya maklub. Itu maklub juga. Maklub itu bisa terbalik, bisa juga eh, pemindahan tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Misaluhu, rajulun rawah hadisan, ada salah seorang meriwayatkan hadis min tariqiz Zaid dari jalurnya Zaid, an Amrin dari Amr, an Khalid dari Khalid, wa hadisan akhar dan meriwayatkan hadis yang lain min tariqi Bakar an Sa'id an Hatim dari jalurnya Bakar an Sa'id an Hatim ja'al al-isnad ats-tsani lil hadits al Awal ini penting ini akhirnya sanad yang kedua sanad yang kedua tadi itu dari jalur siapa tadi Bakar Sa'id Hatim tadi itu dijadikan untuk sanad hadis yang pertama dibalik sama dia itu loh wa ja'al al-isnad al Awal lil hadits tsani sanad yang pertama tadi yang dari jalur Zaid Amr Khalid tadi itu dijadikan untuk apa matan hadis yang kedua. Fahadha yusamma qalba isnadil matan. Ini maksudnya apa? Maksudnya inilah yang dinamakan dengan apa? Nah, barakallahu fikum mengubah sanat matan. Paham ya? Nah, menukar sanat matan. Wal ghalib annahu yaqaul amdan. Seringnya seperti ini terjadi sengaja. Kalau enggak sengaja itu jarang sekali. Sengaja di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Jadi seorang perawi itu atau jangan menganggap enggak ada oknumnya, ada oknumnya itu. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ada biar nampak hadisnya sahih, dia mencomot sanad-sanad yang sahih dipakai untuk matan tadi itu. Allah musta'an. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga apa? Terjadi terkadang dengan sengaja lil ikhtibar untuk menguji. Kita tutup yang terakhir. Ujian mengenai Imam Bukhari yang sudah pernah kami ceritakan berkali-kali bagaimana kekuatan hafal Imam Bukhari yang sampai-sampai beliau digelari dengan apa? Jabal Hifdz, gunungnya hafalan. Kita lihat kisahnya. Ai li ajli an yuhtabar hadis. Tujuannya terkadang dibolak-balik sanatnya itu tujuannya apa? Untuk mengetes seorang muhaddis, benar enggak ini muhaddis itu loh. Kama sana ahlu Baghdad ma'al Bukhari. Ini kisahnya perlu antum ingat-ingat terus ini ya karena sering muncul ini ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Baghdad, penduduk Irak ya. Nah, barakallahu fikum ibu kota Irak kan Baghdad ya Naam. Sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Baghdad bersama Imam Bukhari. Wa dzalika lamma alimu annahu qadimun alaihim. Saat itu ketika terdengar Imam Bukhari mau datang ke Baghdad. Istama'u al Iraq wa ma hawlahu. Akhirnya orang-orang ahli hadis mereka berkumpul eh, dari Irak dan juga yang sekelilingnya. Wa qalu mereka mengatakan nuridu an nahtabiru hadzal rajul. Kita ingin mengetes Imam Bukhari ini, benar enggak dia muhaddis? Kita lihat. Fawadu lahu mi'ata hadithin wa li kulli hadithin isnadan khair isnadin. Isnadihi, Masya Allah. Akhirnya mereka sepakat. Mereka meletakkan berapa? 100 hadis. Setiap orang 100 hadis. Dan mereka meletakkan setiap hadis itu sanad yang bukan sanadnya, bolak-balik sama dia. Wa qallabul asani dan mereka membolak-balik sanad tadi itu. Nah, 100 hadis dibolak-balik sanadnya. Liyahtabirul Bukhari Tujuannya untuk mereka mengetes Imam Bukhari. Imam Bukhari benar nggak dia muhaddis? Kita tes aja, kita coba. 100 hadis dibolak-balik sanatnya. Wa qalu kullu wahidin minkum indahu asharatu ahadis yas'aluhu anha. Mereka sepakat mengatakan, masing-masing kalian nanti menyediakan 10 hadis, tanyakan ke Imam Bukhari. Hadis yang sudah dapat di dibolak-balik sanatnya. Bayangkan enggak sembarangan ini. Ini kalau orangnya enggak cerdas sekali enggak paham itu ya hadis-hadis tapi Imam Bukhari masyaAllah kita lihat nanti Nah, jadi sudah disepakati masing-masing kalian nanti kalau sudah datang Imam Bukhari menyediakan 10 hadis yang sudah dibulak-balik syaratnya. Tanyakan kepada dia. Wa wada'u asharatu rijalin huffadin aqwiya. Masyaallah. Akhirnya mereka pun juga apa? Meletakkan 10 orang yang penghafal hadis kuat hafalannya. Hadis yang sudah dibulak-balik syaratnya tadi. Total berarti berapa hadis tadi? 100 hadis kita lihat. Falamma ja'al Bukhari rahmat Allah, wastam'an anas kemudian datanglah Imam Bukhari. Tatkala Imam Bukhari datang dan mulai berkumpul manusia, bada'u yasukun al asani kullaha hatta tahu minha. Mereka mulailah menyebutkan sanad-sanad haddatsana fulan, haddatsana alan, sebutkan semuanya sampai selesai. Wa kanu kullama saqu isnadan wa ma'ahu al-matn qala al-Bukhari la a'rifu, masyaallah ini. Terdapat Imam Bukhari di sini, kita lihat. Dan saat itu eh, setiap kali mereka menyebutkan sanad diiringi dengan matan tadi itu Imam Bukhari mengatakan aku nggak tahu. Paham ya? Di 10 orang tadi itu setiap kali menyebutkan hadis Imam Bukhari mengatakan la arif ana enggak tahu. Ana nggak tahu. Ana nggak tahu sampai selesai teman Imam Bukhari mengatakan ana nggak tahu. Akhirnya kita lihat hatta atamuha kullaha sampai sempurna 100 hadis tadi itu Imam Bukhari hanya mengatakan aku enggak mengetahuinya. Fal man minan nas qalu hadzal rajul la ya'rifu hasyai'an. Ini. Ini akhirnya. Akhirnya apa? Manusia yang banyak tadi itu yang ngumpul tadi itu mengatakan Imam Bukhari enggak tahu apa-apa ternyata. Padahal padahal Imam Bukhari entar dulu, paham ya? Jangan buru-buru dulu. <laughs> paham ya? Nah, barakallahu fikum enggak sembarangan ini. Ini orang ini ngumpul kemudian kan Imam Bukhari sejak hadis pertama sampai 100 dia mengatakan aku enggak mengetahuinya. Akhirnya orang-orang yang banyak tadi mengatakan, hadar rajul la ya'rifu syai'an." Imam Bukhari enggak tahu apa-apa ini. Laki-laki ini enggak tahu apa-apa yu'radu alaihi mi'atu haditsan wa huwa yaqul la arifuhu sudah disodorkan 100 hadis dia mengatakan aku enggak mengetahuinya yakni ini perhatikan lagi yakni la a'rifu hadas sanad li hadzal hadis maksudnya Bukhari itu aku enggak mengetahui sanad ini untuk hadis ini yang aku ketahui sanadnya seperti ini paham belum jadi sanad yang kamu sebutkan itu aku enggak tahu itu keliru sanadnya yang sangat keliru itu sama Imam Bukhari diulangi lagi. Yang benar seperti ini, diganti sanad yang benar. Bayangkan itu. Jadi sanad bolak balik tadi itu, yang dibolak-balik itu sudah dihafal Imam Bukhari. Paham ya? Kemudian diluruskan sanad yang benar. Berarti kuat sekali yang kita lihat ini. Summa qama rahimahu ta'ala ba'da dzalik wa saqa kull haditsin bi isnadihi sahih hatta intaha al mi'ah kulliha. Akhirnya Imam Bukhari nam berdiri menyebutkan setiap hadis yang 100 tadi itu dengan sanad yang sahih bayangkan. Kuat enggak kira-kira? Eh? Kuat enggak kira-kira? Kuat. Karena apa? Karena coba bayangkan, mungkin yang 10 orang tadi aja belum bisa mungkin. Belum tentu bisa. Karena 10 orang tadi kan dia ditujukan apa? difokuskan untuk menghafal yang dibulak-balik sanadnya. Nah, Imam Bukhari tahu sanadnya terbalik, enggak benar, enggak sahih, yang sahih seperti ini. Masyaallah kita lihat di sini. Wasaqaqul haditsin bi isnadihi sahih Imam Bukhari berdiri langsung menyebutkan 100 tadi itu dengan masing-masing hadis dengan syarat yang sahih hatta taha minal mi'ah kulliha sampai genap 100 semuanya fa'arafu anna ar-rajula ayatun ayatillah fil hifd akhirnya mereka pun tahu ternyata seorang ini yaitu Imam Bukhari adalah salah satu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah hafalan Fa'arru wa ada'una wa anu lah akhirnya mereka pun mengakui dan mereka pun tunduk kepada Imam Bukhari maksudnya maksudnya benar-benar terbukti gitu ya nah barakallahu fikum sama-sama Imam Bukhari digelar dengan apa tadi Jabalul Hifdz yang mana beliau mengatakan ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghairi sahih. Aku menghafal 100 ribu hadis sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Rabbil alamin.